Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Ma'asyiral para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sesi yang ke-33 atau halakah yang ke-33 dari pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatun min Nasaihil Atibba karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Dan pada sesi ini kita akan lanjutkan sub judul pada halaman ke-62 yaitu Takbilus sagir tentang mencium anak kecil. Maka ketahuilah para pemirsa, para pendengar rahimakumullah bahwa kita disyariatkan bahkan dianjurkan ya disunnahkan ya kita selaku orang tua untuk mencium anak-anak kita baik yang laki-laki ataupun yang perempuan ya sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana hadis Al-Bara bin Azib dalam Sahih Bukhari bahwa beliau mengatakan ya bahwa saya pernah yakni masuk bersama Abu Bakar ke rumahnya lalu tiba-tiba Aisyah ya ada di dalam rumahnya masih kecil pada saat itu dan sedang berbaring karena sakit demam atau panas. Lalu aku melihat ya kata Al-Bara bin Azib aku melihat Abu Bakar ayahnya ini mencium pipinya dan lalu mengatakan kaifa anti ya bunayyah bagaimana keadaanmu wahai putriku ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq yakni eh, mencium putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, para ulama mengatakan bahwa Aisyah pada saat itu masih kecil belum balik dan masuknya sahabat Al-Bara bin Azib juga pada saat itu pada rumahnya Abu Bakar As-Siddiq ya belum uh, turun ayat tentang hijab kemudian juga ada hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin Al-Qayyin ya kami saya ya kata Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Abu Saif Al-Qayyin Abu Saif Al-Qayyin adalah suami dari wanita yang pernah menyusui putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim radhiyallahu anhu yang tentunya Ibrahim ini meninggal ketika masih bayi ya. Namun pada saat itu ketika masih hidup, ya Rasulullah menciumnya. akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Nabi sallallahu mengambil Ibrahim dan kemudian menciumnya dan menghirupnya, mencium putranya yang mulia yang meninggal ketika waktu masih bayi. Dan ulama menjelaskan bahwa ibu susunya ini, ibu susunya Ibrahim diriwayatkan bernama Ummu Burdah bintil Munzir ya, dan dia bukan uh, Halimah As-Sa'diyah ya karena ada beberapa yang uh, meriwayatkan demikian wallahu alam. Kemudian para pemirsa rahimakumullah juga hadis yang lain seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Hasan ibn Ali wa indahu Al Aqra ibn Habis At-Tamimi jalisan Ya, kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al Hasan bin Ali, ya, cucunya. Dan pada saat itu ada sahabat yang lain yang bernama Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu sedang duduk maka Al-Aqra' bin Habis mengatakan inna li asharatan min al waladi maqabat minhum ahadan. Saya punya sepuluh anak ya Rasulullah tapi satu orang pun belum pernah saya cium dia. Lalu akhirnya Nabi SAW fanadhara ilaihi Rasulullah SAW thumma Nabi memandangnya dan lalu Nabi bersabda man la yarhamu la yurhamu siapa yang tidak merahmati siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah para pemirsa rahimakumullah ya tentang dianjurkannya disunahkannya orang tua untuk mencium putra putrinya yang masih kecil dan itulah yang juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum dan kita hendaknya mencontoh mereka dan ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang orang tua kepada putra-putrinya yang dibentuk sejak kecil. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.